yaitu as-shalah. Topik kali ini insyaallah kita akan bahas entah ini ada dua topik kayaknya ini. Kalau sesuai dengan judul itu sujud tilawah dan sujud sahwi. Masya Allah banyak-banyak ini Mudah-mudahan bisa selesai ini. Namun yang mungkin telah dikopi atau dibagi terkait dengan sujud sahwi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan dalam kopian itu dikumpulkan oleh Al-Ustaz Firanda. Jazakallahu khairan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan mulai dengan sujud tilawah. Sujud merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan kata atau masdar dari kata dari fi'il sajada yasjudu, sujudan. Sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tilawah adalah qiraah. Tilawah artinya bacaan. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah ketika melewati ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Saya kasih poin-poinnya aja lah. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh muslim atau muslimah ketika melewati, ketika sedang membaca ayat ayat yang terdapat perintah sujud Ada yang bisa sebutkan satu contohnya? Wasjud waqtarib. Di surat apa itu? Ayo ahsan tala alat. Jayyid. Kalla la tuti' wasjud waqtarib di antaranya salah satu contohnya. al alat ayat yang ke-19. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang tak sepantasnya ditinggalkan jika seorang muslim melewati ayat sajadah hendaknya atau dianjurkan untuk sujud. Baik itu dia ketika sholat atau di luar sholat. Ketika sholat telah dicontohkan waktu itu di malam pertama itu oleh imam kita baca surat apa waktu itu? Malam 21 itu dua kali sujud itu. Sujud tilawah. Adapun dasar dari sujud tilawah ini di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a yaumal jum'ati 'alal mimbar bi suratin Nahl bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan suatu ketika membaca pada hari Jumat surat An-Nahl. Di An-Nahl ada enggak ya? Ayat yang keberapa? Itu ada tanda-tandanya itu nanti. An-Nahl ayat yang ke-50 itu kan 4950 walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Kita baca ini mesti kita sujud ya Yang berikutnya hatta idza kanatil jumatul qabilah قرأ بها حتى إذا جاء السجرة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنهم Pada Jumat selanjutnya Umar Khattab membaca lagi Surat yang terdapat sajdah. Kemudian dia mengatakan kepada manusia yang lain, Wahai sekalian manusia, inna namurru sujud. Kita melewati ayat sajdah ini. Barang siapa dia sujud, Ketika melewati ayat sajdah, maka dia mendapati kebenaran. Asobah, fakot asobah. Maksudnya utamanya dengan kata lain gitu loh. Waman lam yas waman lam yasjud fala isma alai. Sedang siapa yang tidak sujud tidak mengapa, tidak ada dosa baginya. Artinya boleh meninggalkan sujud. Min hadal hadis. Dari hadis ini atau asar ini. Ditegaskan oleh ahlul ilmi. Di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh al saymin Bahwasanya sujud at-tilawah tidaklah wajib. Dan tidaklah dosa yang meninggalkannya. Namun mengutak atau diutamakan atau al-afdal utamanya untuk dilakukan. Makanya dikatakan sunnah muakkadah. Jadi sujud tilawah ini sunnah muakkadah. Janganlah ditinggalkan. Baik itu ketika sedang sholat Adapun tata caranya ketika sholat, ketika melewati ayat itu langsung sujud. Takbir, Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangkit lagi. Allahu Akbar, bangkit lagi. Baca ayat yang pendek. Kemudian lanjutkan ya, ayat pendek atau lanjutkan ayat yang itu misalkan. Kemudian dia ruku. Baik. Dalil yang lain yang menegaskan tentang sujud at-tilawah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi asar dari Abu Bakar Khattab radhiyallahu taalaan yang menegaskan tentang boleh sujud dan boleh tidak sujud namun diutamakan untuk sujud ya tilawah. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdatu. Fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatih. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kami surat yang terdapat sajdah. Kemudian beliau bersujud dan kami pun bersujud sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat buat dahinya. Jadi sujud itu kita sujud ya sebagaimana sujud biasa dalam sholat itu. Nah, masih banyak dalil yang lain sebetulnya tentang sujud at Adapun berapa banyak perintah sujud tilawah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan Imam Malik أن Rasulullah الله صلى الله aqra'ahu khamsa أقرأه sajdatan fil Qur'an. Minha القرآن fil mufassal في المفصل وفي hajj الحج sajdatan. Hadis ini dilemahkan oleh Imam al bani Namun ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah yang terdapat di Al-Quran ada 15. Ada 15 tempat. Surat Al-A'raf ayat 26 206 afwan 206 Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 15. An-Nahl tempatnya nanti Jadi ada 15 tempat sebagaimana tadi disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kepada kami, maksudnya kepada sahabat, akan 15 ayat sajdah dalam Al-Quran. Tayyib. Bukan dalam sholat, insya Allah jelas. Artinya seseorang disyaratkan wudu istiqbal kiblah karena sholat kita hukumnya hukum sholat ketika kita sholat kemudian melewati sujud tilawah ya otomatis mesti dalam keadaan suci atau dalam keadaan toharoh menghadap kiblat sebagaimana hukum salat. La iskala fidzalik Namun apabila di luar salat katakanlah kita sedang mengaji ya menunggu waktu salat menunggu waktu sholat. Kemudian kita melewati ayat sajdah. Hal yustaradu fihi istiqbalul qiblah. Apakah disyariatkan untuk menghadap kiblat al afdal Naam, in tayassara fahuwal afdal. Jika memungkinkan, hendaknya dia menghadap kiblat. Masalah ini termasuk masalah masalah fiqhiyah. ya. Yang mana dalam masalah fiqhiyah ini kalau kita lihat banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan pendapat baik masalah sujud tilawah ini atau sujud sahwi. Namun kita tidak akan membahas tentang al-khilafiyat, perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu banyak mungkin dalam masalah ini. Kita ambil poin-poin tentang sujud tilawah ini. Jadi siapa yang ingin keluar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini, hendaknya dia menghadap kiblat. Demikian pula ala taharatin dalam keadaan bersuci atau berwudu lah. Namun bukan syaratnya al-afdol utama. Nah, ini kita bahas tentang sujud tilawah di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat, wadih, jelas sekali dalam sholat. Ini ada beberapa masail. Sebuah pertanyaan tentang masalah sujud tilawah. Artinya pembahasan pembahasan sujud tilawah dalam soal dan jawab. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Ma hukmu sujud tilawah? Apa hukum sujud tilawah? Sujud tilawah sunnah muakkadah. Baik bagi yang membaca maupun bagi yang mendengarkan. Artinya mendengarkan bacaan. Mungkin sedang baca bersama Al-Quran gitu. Yang satu membaca, yang satu menyemak atau mendengarkan. Yang mendengarkan pun ketika melewati sujud tilawah dianjurkan untuk sujud. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian yang kedua tadi, hal yustaratu fi istiqbalul qiblah? Apakah disyaratkan dalam sujud tilawah ini menghadap kiblat? Al-afdal na'am. Diutamakan intayassara al afdal. Jika memungkinkan maka itu yang lebih utama. as sahih annahu la yushtaratu istiqbalal qiblah. Meskipun pendapat yang benar tidaklah syarat. Bukanlah termasuk syaratnya. Sujud tilawah menghadap kiblat. Karena sujud tilawah laisa bisolatin. Sujud tilawah pada dasarnya bukan sholat. Sekali lagi ya, kalau sujud tilawah ketika kita sholat ya pasti kita menghadap kiblat ya. Idlam yasbut fi sunnati anna lahu takbiratul ihram au taslim misl salat. Jadi kenapa dikatakan bukan seperti salat? Karena tak, e, sujud tilawah tidak memiliki takbiratul ihram sebagaimana salat, tidak ada salam dan yang lainnya. Jadi tidak bisa dihukumi sebagaimana salam. Namun al-afdal utamanya untuk kita menghadap kiblat ketika sujud tilawah. Tayyib. Mada yaqulul muslim fi sujudit tilawah. Nah, ini penting. Apa yang dikatakan oleh seorang muslim ketika sujud tilawah? Seorang muslim membaca boleh membaca doa sujud sebagaimana sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Diulang-ulang tiga kali boleh. Atau ditambahkan dengan doa yang lain. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatih. Fatabarakallahu ahsanal khalikin. Sajada wajhi. Wajahku telah menghadap atau bersujud kepada Engkau ya Allah. Lilladhi khalaqahu kepada zat yang menciptakannya. Wa sawwarahu dan telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Maksudnya telinga dan e, mata ini telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah dengan e, bihaulillah azza wajalla Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bila mana mau ditambahkan ataupun e, dalam bacaannya. Jadi kalau mungkin masih belum bisa menghafal yang ini, boleh aja membaca subhanakabila ala, subhanakabila ala. Dan diriwayatkan dalam doa yang lain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Boleh juga membaca doa yang lain. Allahumma ktub li biha indaka ajra wamhu anni biha wizra waj'al li indaka dukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud alaihissalam. Nah, ini doa yang lain. Syekh Muhammad bin Baz rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya dalam sujud tilawah Disyariatkan membaca doa sebagaimana sujud sholat. Intinya boleh membaca subhanallah Rabbiyal A'la. Baik. Hal yukabbir al-qari inda sujud tilawah? Apakah pembaca yang membaca Al-Quran bertakbir ketika sujud tilawah? Kalau dalam masalah sholat atau ketika sholat, pasti ya. Ketika sholat, kemudian membaca ayat sajadah ini, melewati ayat sajadah ini, yajib yajib fihi takbir indal khafdi wal raf'i. Diwajibkan takbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bagaimana jika di luar sujud? Maaf, di luar sholat. Bagaimana jika di luar sholat? Sujud tilawah. Yushra'u fihi takbir inda sujud. Disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud tilawah sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Hal yajuzu at-tashahhud was-salam ba'da raf'i min sujud tilawah? Apakah ada tuntunan dari sujud tilawah? Ini gambarannya apabila di luar sholat ya. La yajuz tidaklah ada tuntunannya untuk tasyahud katakanlah seorang ketika di masjid membaca Al-Qur'an kemudian melewati sujud tilawah jadi ya menghadap kiblat langsung sujud saja Allah akbar sujud kemudian bangun bangun dari sujud membaca subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la atau membaca doa yang tadi yang lain ditambahkan kemudian bangkit tidak usah membaca at-tahiyat, at-tasyahud dan salam tidak pakai. Karena ini adalah ibadah. Sedangkan ibadah tauqifiyah tidaklah ada dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidaklah bisa kita kiaskan. Oh, dikiaskan dengan sujud tilawah dalam sholat. Yakhtalif tidak bisa disamakan. Dan tidak boleh dikiaskan. Kias dalam ibadah tidak tidak dibolehkan. Taib. Hal yajuzu li mustami'il Qur'an ayyasjud tilawah. Ketika kita mendengar ayat tentang sujud tilawah. Apakah yang mendengar Al-Quran perintah untuk sujud tilawah ikut sujud? Katakanlah saya lagi membaca sujud tilawah. Kemudian di luar sholat ya ini ya. Kalau dalam sholat sudah wadah. Gambarannya sudah jelas kalau dalam sholat. Di luar sholat Baik itu dalam tadarus mungkin atau ketika kita mendengar, mengikuti Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian kita mendengar. Ya mungkin kita lagi menikmati membaca di Al-Quran di melalui uh, handphone atau yang lainnya. Kita mengikuti, kita menyemak, kita mengikuti. Kemudian melewati sujud tilawah. Apakah kita sujud? Naam li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u baina ashhabih. Iya, kita sujud. Dalam hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di tengah sahabatnya ketika melewati ayat sajdah beliau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan sahabat-sahabat yang lain ikut sujud bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud tilawah sunnatun lil qari'i wal mustami' bila khilaf. Sujud tilawah ini sunnah muakkada bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Bagaimana ketika sholat dalam sholat ya? Baik itu sholat wajib atau sholat nafilah sunnah. Imam melewati sujud tilawah namun tidak sujud. Apakah makmum sujud? La. Ahsan. Lianna imam ju'ila li'utamma bihi. Apabila imam melewati sujud tilawah, dia tidak sujud dan dalam hal ini tidak mengapa, boleh meninggalkan sujud tilawah karena tidak wajib. Namun makmum tidak boleh saya sujud sendiri sajalah. La yajuz. Ditanya di sini dikatakan jadi al-mustami' akan sujud diperintahkan sujud ketika yang membaca ikut yang ketika yang membaca itu sujud. Wal mustami' la yasjud idza illa idza saja. Al-mustami' la yasjud illa idza sajaril qawi. Kalau yang membaca tidak sujud, yang mustami' ya jangan sujud. Bagaimana dengan kasus kayak tadi mengikuti yang di radio? Kita tidak tahu atau di radio di handphone. Yang membaca di uh, eh, eh, eh, mukotal di HP apakah sujud? Ya tidak sujud yang pastinya bagaimana itu diputar ulang kaset kok tapi bagaimana kita? Kita ya, kita sujud, kita mengikuti. Anta kan mengikuti bacaan Al-Qur'an itu. Ya otomatis anta sujud karena anta mengikuti bacaan Al-Qur'an itu. Baik. Eh, ini ada hal yang lain ditanya oleh Syekh. Apabila seorang melewati ayat sujud untuk menghafal. Nah, ini banyak tulab ilim mungkin. Apakah kemudian dia sujud setiap kali dia lewati? Mungkin ya dalam pembelajaran anak-anak kecil ataupun ketika membaca surat al alak sampai al alak selesai ngulang-ngulang kan, ngulang. Apakah sujud tilawahnya mengulang sejumlah dia lewatinya kalau misalkan 10 kali mengulangi 10 kali juga sujud tilawahnya. Yaqulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sujuduhul awal yakfihi wala hajata an yu'idas sujud. Sujud yang pertama itu cukup dan tidak usah mengulang sujud-sujud yang sujud tilawah yang lain. Ketika dia sedang menghafal, ketika kita sedang menghafal, kita mengulang-ulang ayat pas sujud tilawah. Cukup yang sekali saja. Cukup sujud yang sekali saja. Huna soal aidan. Ma hukmu qiraatil Qur'an wa sujud tilawah lil mar'atil haid. Apa hukum membaca Al-Qur'an. Ini banyak juga ditanyakan. Wa sujud tilawah dan sujud tilawah bagi perempuan yang sedang berhalangan. Yukal huna yajuzu lahal qiraah an dhahril qalbi la minal mushafi. Boleh bagi seorang perempuan membaca tanpa memegang mushaf. Artinya dia hafalan itu. Wa alaihi yuswa ulaha sujud li'annahu laisa salah. Sajdah dia juga dianjurkan untuk sujud, diperintahkan untuk sujud karena ini bukan tidaklah sama dengan salat. Li'annahu laisa salah. Wa innama huwa khudu'un lillah wa ibadatun ka anwa'idz dzikri. Karena ini adalah sebuah bentuk kepatuhan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana zikir-zikir yang lain. Jadi sujud tilawah sunnah muakkadah bagi yang membaca dan pula bagi yang mendengarkannya. Ketika imam sujud melewati ayat-ayat sajdah, maka makmum wajib mengikutinya. Namun ketika imam tidak sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah, tidaklah dibolehkan imam eh, makmum, tidaklah dibolehkan makmum untuk sujud. Tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh al-imam. Adapun apa yang dibaca ketika sujud tilawah Subhana rabbiyal a'la sebagaimana sujud biasa atau dengan ditambahkan dengan doa yang lain Sajad wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim atau ditambahkan dengan doa yang lain Allahumma ktub liha Allahumma ktub li biha indaka ajra wa muhanni biha wizra ila akhirih. Adapun ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi dikatakan ada 15 ayat sajdah 15 ayat sajdah Tayyib. Apakah boleh dilakukan ketika di waktu-waktu terlarang. Artinya awqatil manhi'an. Hal yajuzu ta'diyatu sujud tilawah fi waqtin nahi? Habis sholat asar misalkan atau menjelang adzan maghrib atau waktu-waktu yang terlarang untuk dilakukan sholat. Apakah boleh seorang sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat? Qala na'am, boleh. Lianna lahu sababun. Karena ini termasuk yang memiliki sebab. Sebagaimana rokatai tawaf, rokatai sholat, al masjid, Sebetulnya sholat khusus tahiyatul masjid itu tidak ada ya. Artinya sholat dua rakaat itu aja lah. Ketika mengapa dikatakan tidak ada? Ketika kita memasuki dengan imam, imam sudah sholat e, katakanlah masuk dalam sholat isya misalkan. Apakah kita sholat dua rakaat dulu untuk tahiyatul masjid? Tidak, tidak dibolehkan. Kita langsung mengikuti imam. Imam sudah sholat isya, kita masuk. Sehingga sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Dengan nama tahiyatul masjid begitu. Secara khusus itu sebenarnya tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita tidak duduk, melainkan rukuk dua kali. Ketika kita sholat, baik itu sholat wajib, sholat isya atau sholat yang lain, Nah, kita sudah guguk sudah di situ. Maka sudah terjatuh kewajiban sholat yang dinamakan atau yang sebagian dinamakan tahiyatul masjid ini. Jadi sholat tahiyatul masjid itu kalau waktunya muasa, naam. Waktunya muasa, waktunya luas. Entah masuk sholat, e, masuk masjid. Sholat aja dua rakaat. Tapi ketika imam sudah ketika azan di e, komat dikumandangkan, maka tidak ada kemudian kewajiban untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sujud tilawah ini sama sebagaimana sholat tahiyatul masjid atau rakaat tawaf, dua rakaat tawaf, sholatul khusuf, sholatul khusuf, baik di waktu yang terlarang boleh dilakukan Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, itu beberapa hal tentang sujud tilawah. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang sujud sahwi. Sujud sahwi Ini nanti ada hubungannya dengan sholat yang kita lakukan. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang terdapat perintah untuk sujud. Tapi kalau sujud sahwi adalah hubungannya dengan sholat kita Ketika seorang lupa akan rukun ataupun kewajiban sholat atau syak atau ragu. Ada beberapa poin yang mungkin akan kita bahas. Mengenai sujud sahu ini, mungkin akan saya bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah itu sujud sahwi? Kemudian kapan dilakukan sujud sahwi? Karena masalah sujud sahwi ini banyak sekali penjelasan-penjelasan bahkan tiap madhab memiliki penjelasan-penjelasan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya ini adalah masalah-masalah fikhiyah. Yang banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan pelaksanaannya atau banyak mazhab pemahaman atau penafsiran ataupun nah pemahaman tentang masalah tersebut. Banyak perbedaan pendapat. Namun kita akan mengambil pendapat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan seorang muslim atau muslimah seorang yang sedang sholat yang dimaksudkan adalah untuk menambal kekurang sempurnaan sholatnya disebabkan karena lupa. Bahkan dikatakan tentang sujud sahwi ini sujud sahwi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya lupa ketika sholat itu pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana untuk uh, menyelesaikan ataupun uh, menyelesaikan tentang apa yang dilakukan itu. Waktu kana sahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam min tamami ni'matillahi ala ummatih wa ikmali dinihim liyaktadu bihi sallallahu alaihi wasallam fima yashra'uhu lahum inda sahwi. Jadi sahu, lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Dan merupakan penyempurnaan terhadap agama ini agar selanjutnya kita sebagai umat Muhammad mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan apa-apa yang disyariatkan ketika as-sahu, ketika lupa. Jadi as-sahu itu bisa dikatakan lupa. Fa'innahu kana innahu sallallahu alaihi wasallam kana yansa fayataghattab ala sahwihi ahkamun syar'iyyah adalah beliau sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa ketika sholatnya. Apalagi kita kadang kalau kita lupa menyimpan sesuatu ah, sudah sholat aja tahu-tahu nanti oh ini di sini ini di sini. Kita mungkin sekali lupa nantinya. Makanya penting sekali memahami sujud sahwi ini. Faqad sabata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam syagha li ummatihi fi sujudi sahwi ahkaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada umat ini sujud sahwi dengan beberapa hukum atau hukum-hukum. Yaqulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa inna katsiran minan nas yajhaluna katsiran min ahkami sujudis sahwi fis shalah. Banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami tentang hukum-hukum sujud sahwi dalam salat. Minhum man yatruk sujud sahwi fi mahalli wujubih. Ada di antara mereka yang meninggalkan sujud sahwi ketika diwajibkan di tempat yang wajib untuk kita sujud sahwi wa minhum man yasjud fi ghairi mahallih di antara mereka juga ada yang sujud bukan pada tempatnya apakah setelah salam ataukah sebelum salam wa minhum man yaj'alu sujud sahwi qabla salam wa in kana mawdi'u ba'dahu di antara mereka juga ada yang melakukan sujud sahwi sebelum salam padahal mestinya dilakukan setelah salam. Nah, ini hukum-hukum yang mesti kita fahami. Dalam hal ini Asy'ikh Muhammad bin Shalih beliau mempunyai perincian atau memperincikan tentang sujud sahwi ini. Sebab-sebab sujud sahwi dan kapan letak dari sujud sahwi itu. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan orang yang sedang sholat untuk menambal kekurangan kekurang sempurnaan sholatnya karena lupa. Adapun sebab kelupaan dalam sholat ada tiga. Ada karena kelebihan, baik itu kelebihan rokaat. Ada karena kekurangan, dan yang ketiga ada karena keraguan-raguan ragu apakah saya sudah rokat yang ketiga atau kedua. Taib. Hal yang penting yang untuk kita pahami ada beberapa poin sebelum kita jelaskan tentang sujud sahwi ini bahwasanya <clears throat> idza zada muslim idza zada al-musalli fi salati apabila seorang menambah dalam salatnya dengan sengaja baik itu dia menambah rukuknya, menambah sujudnya, menambah rokaatnya dengan sengaja, dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Artinya sholatnya tidak sah. Tuyib. <clears throat> Namun apabila dia lupa maka ketika itu dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua, Ida taraka ruknan min arkanis sholat apabila seorang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukunnya sholat. Fa'in kanat takbiratul ikhram fala salata sawa'un talakahu amdan au sahwan. Jika seorang meninggalkan rukun solat. Apa aja rukun solat ini? Kita solat sudah ratusan kali. Mungkin sudah yang sudah tua bisa ribuan kali sudah. Apa saja rukun-rukun sholat? Ayo. Takbiratul ikhram. Baca Al-Fatihah. Ahsan, Masya Allah. Di sana disebutkan ada 14 rukunnya sholat. Aja meninggalkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mana? Allahu akbar. Nah, itu takbiratul ihram ketika awal itu sudah. Apabila seorang meninggalkan rukun sholat takbiratul ihram, baik dengan sengaja atau lupa, la tan'aqid salatuh Sholatnya tidak sah. Tidak ada sujud sahwi, tidak sah, tidak sah sholatnya kok. Karena sholat dibuka dengan takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Fa in kana takbiratul ihram fala sholata lahu sawa'un tarakahu amdan aw sahwan li'anna sholatahu lam tanaqid. Apabila rukun yang ditinggalkan itu selain takbiratul ihram jika disengaja maka batal sholatnya. Tahu apakah sengaja ataukah tidak sengaja ataukah lupa. Ya masing-masing tahu ya. Misalkan seorang mau, aduh saya kuat untuk sholat subuh ini empat rakaat saya tambahkan aja. Eh kan sudah ada niatan dia. Oh saya kuat tambahkan aja. Ya, mati kan jelas. Karena batal sholatnya. Tidak bisa. Subuh dua rakaat. Maghrib tiga rakaat. Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi saw. Kalau dia sengaja menambah atau meninggalkan rukun, baik itu menambah atau meninggalkan, ya, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia lupa, lupa meninggalkan rukun selain takbiratul ihram ya, dia lupa meninggalkan dia lupa membaca Al-Fatihah masalah. Lupa membaca Al-Fatihah. Apakah mungkin? Ya bisa saja. Padahal Al-Fatihah adalah rukun salat. Apa yang mesti dilakukan? Dia tidak menghitung rokaat yang tidak ada Al-Fatihah. Maksudnya rokaat yang tidak ada Al-Fatihah itu jangan dihitung satu rokaat. Jadi katakanlah misalkan rokaat yang pertama dia lupa membaca Al-Fatihah. Rokaat yang kedua dia membaca Al-Fatihah. Jadi rokaat yang pertama yang tidak ada Al-Fatihah jangan dihitung satu rokaat. Melainkan dia menambah satu rokaat nantinya. Yang ada Al-Fatihahnya. Nah, kemudian nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya nanti akan dijelaskan. Atau sebelum salam ataukah sudah salam nanti akan dijelaskan. Kemudian hal yang lain yang pokok-pokok dulu. Intaka kewajiban min wajibatis salati muta'amidan. Kalau tadi meninggalkan rukun salat baik sengaja atau menambahkan rukun sholat, maka dia dengan sengaja maka batal sholatnya. Apabila seorang muslim atau seorang yang sholat meninggalkan wajib dari kewajiban sholat dengan sengaja seorang meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja maka batal sholatnya dengan sengaja, dengan sengaja. Apa contoh kewajiban sholat ini? Kalau tadi rukun sudah dicontohkan ya. Tasyahud awal ahsan. Seorang meninggalkan dengan sengaja. Sholat maghrib dia sengaja meninggalkan, sengaja sekali lagi, sengaja meninggalkan tasyahud awal. Sengaja, bukan lupa, sengaja. Maka batal sholatnya, tidak bisa dianggap sholat. Mulangi lagi. Karena dia sengaja. Dia merubah tentang ketentuan. Ada kesengajaan itu dia merubah ketentuan yang ditetapkan gitu loh. Tapi apabila dia lupa, apabila dia lupa tasyahud awal atau di antara kewajiban dari kewajiban sholat. Maka nanti sujud sahwi. Tayyib. Kemudian yang lain, idza kana sujudus sahwi ba'da salam fala budda min taslimi maghatan saniyatan ba'dahu. Nah, ini beberapa catatan sebelum kita memasuki penjelasan ah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apabila sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, jadi sujud sahwi itu nanti ada penjelasannya, ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam. Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam, fala Buddha min taslimi maghatan saniya ba'dahu. Maka akan ada salam lagi yang kedua setelahnya. Maksudnya kan kita kan sujud sahwi katakanlah setelah setelah salam ya, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita sujud sahwi, sujud dua kali sujud ya, sujud bangun, sujud duduk salam Duduk salam lagi. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi bahwasanya doa sujud sahwi membaca sama sebagaimana salat Bukan subhana man la yanamu wa la yashu atau tidak baca aja. Subhanaka bila ala sama sebagaimana sujud sujud biasa. Adapun doa yang disebutkan subhana man la yanamu wa la yashu ini tidak ada tuntunannya, tidak ada dasar yang kuat atau dalilnya lemah dalam hal ini. Taib, di sini Syekh Muhammad bin Shalih atau dalam kopian itu ada beberapa penjelasan Ini kopian ini bisa dibaca sebetulnya nanti. ahkam sujud sahwi. Yaqulu Syekh ada lima masalah yang disebutkan di situ yang banyak dijumpai atau yang banyak mungkin terjadi ketika seorang melakukan sholat. Al-mas'alatul ula fis salami qabla tamamis salati. Salam sebelum berakhirnya salat. Idza sallama al-musalli qabla tamamis salati nasiyan. Nah, ini penting ya. Jika seorang mengucapkan salam padahal sholatnya belum selesai. Katakanlah baru tiga rakaat sholat asar Kemudian dia mengucapkan salam. Lupa, bukan sengaja ya. Kalau sengaja batal sholatnya tidak sah. Nasian lupa. Yaqulu Syekh In dzakara ba'da mudhi zamanin tawilin ista'nafa sholata min jadid. Saya baca yang aslinya ya bahasa Arab yang itu fotokopian itu yang diterjemahkan oleh Ustaz Firanda ada di web ya. Jika seorang yang sholat tadi ingat setelah zaman yang waktu yang lama, mungkin setelah dia sholat dia main bola apa, terus jalan ke pasar, lu ingat saya tadi sholatnya Kayaknya tiga rakaat saya tadi sholatnya. Pada sholat duhur, kayaknya tiga rakaat. Maka dia memulai dari awal. Artinya sholat itu tidak dianggap. Sholat yang dia sholat yang telah dilakukan tidak dianggap. Jadi jika ingat setelah selang waktu yang lama, maka ia mengulangi sholat dari awal. seakan-akan dia belum sholat gitu loh. Ya kalau tadi yang lupa sholat uh, salam sebelum selesainya sholat tiga rakaat katakanlah sholat duhur, ya dia sholat lagi semuanya. Dan ini penting untuk diketahui baik buat kita selaku muslim muslimah, mukmin mukmina ketika melaksanakan sholat atau sebagai imam nantinya ketika imam kita wajib memahami hukum-hukum sholat. Wa in dzakara ba'da zamanin qalilin ka khamsi daqa'iqa. Dicontohkan di sini, fa innahu yukammil salatahu wa yusallim minha. Ini saya bacakan, saya jelaskan poin-poinnya saja. Adapun dalil-dalilnya nanti bisa dibaca di halaman-halaman yang belakangnya ini ada sebagian dalil-dalilnya disebutkan. Apabila dia ingat setelah selang waktu yang pendek, mungkin lima menit, maka dia tinggal menyempurnakan sholatnya dan salam serta sujud sahwi setelah salam. Artinya katakanlah tadi dia kurang satu rakaat. Tinggal ditambahkan satu, kemudian salam, sujud sahwi, dua kali sujud, dan salam yasjudu ba'da salami lis-sahwi sajdatain wa yusallim marratan tsaniyah. Jadi jika selang waktunya pendek ya mungkin 5 menit pokoknya tidak terlalu lama gitu. Ini dicontohkan ka khamsi daqaiq. Tayyib. Yang kedua, tambahan dalam sholat. Az-ziyadatu fis sholat. Idza al musalli fi salatihi qiyaman aw qu'udan au ruku'an au sujudan. Dan dia menambahnya sekali lagi lupa ya, bukan menambah sengaja menambah. Jika seorang yang sholat menambah berdirinya, menambah duduk, menambah ruku ataupun sujud, lupa dia menambahkannya itu. In dzakara ba'dal faraghi min az-ziyadah alaihi illa sujudu lis-sahwi. Wa in dzakara fi asna'i ziyada, wajaba alaihi ruju'i aniz ziyadah. Indah kalau ba'dal faraghi min ziyadah. Jika ia baru ingat setelah selesai dari melakukan tambahan, maka tinggal sujud sahwi saja. Tinggal sujud sahwi. Dan sujud sahwi di sini letaknya setelah salam. Tapi wa in dzuki wa in dzakara fi asna'i az-ziyadah wajib alaihi rujuk. Jika ia ingat ketika sedang akan menambah, katakanlah dia baru sholat, eh, anggaplah sholat buhur empat rakaat sudah pas empat, dia lupa bangun lagi, baru belum sempurna, belum selesai ataupun baru bangun gini ingat, tuh dosa ini sudah ke lima atau diingatkan subhanallah mehalan karena dia imam. Langsung dia duduk. Duduk di antara dua sujud, tahiyat. Langsung salam dan sujud sahwi setelah salam. Artinya ketika dia sedang sholat, dia kembali lagi nantinya. Wa indah kalau asna fi eh, asna iziada wajib ada rujuk an iziada. Jika dia ingat ketika sedang akan menambah, maka ia harus kembali kepada tempatnya. Artinya kalau dia ingat menambah berdirinya rakaat berdiri, maka dia kembali. Atau mau menambah duduk, dia ingat, ya dia kembali lagi. Dan sujud sahwi setelah salam. Yang ketiga, fitarkil arkan. Dalam meninggalkan rukun solat. Dikatakan di al-syekh. Ida taraka ruknan min arkanis salati. Au ida turika ruknun min arkanis salati. Ghaira takbiratil ihramina siyan. Jika ia meninggalkan salah satu rukun solat selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram ya. Bahkan jika yang ditinggalkan takbiratul ihram tadi walaupun lupa ataupun sengaja maka tidak sah solatnya, batal solatnya. Takbiratul ihram itu ketika awal Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Jika dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat selain takbiratul ihram fa in wasala ila makanihi min ar-rak'ati allati taliha laghat ar-rak'atu allati tarakaha wa qamat allati taliha maqamaha jika dia telah sampai pada rakaat berikutnya atau pada rukun berikutnya fa in wasala ila makanihi min allati taliha jika ia telah sampai pada tempat rukun yang ditinggalkan pada rakaat selanjutnya itu la rakaatul lati tarakaha wa qamat allati taliha maqamaha maka rakaat yang lalu tidak dianggap dan rakaat yang selanjutnya inilah yang menduduki posisi rakaat yang lalu sujud satu kali. Tadi rukun-rukunnya rukun-rukunnya salat apa saja? Ada 14 ya. Di antaranya sujud, iktidal, rafa' min sujud. Dia lupa katakanlah sujudnya hanya satu kali. Kemudian dia ingat pada rakaat yang kedua pas di tempat sujud tadi itu. Saya sekarang kok sujud dua kali tadi kayaknya saya sujudnya satu kali. Maka rakaat yang pertama tidak dianggap. Rakaat yang kedua ini menduduki rakaat yang pertama. Karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Lupa ya, lupa. Nah, ini maksudnya. Jadi jika telah sampai pada tempat rukun yang ditinggalkan pada rokaat selanjutnya, maka rokaat yang lalu tidak dianggap, dan rokaat yang selanjutnya inilah menduduki posisi rokaat yang pertama. Jadi rokaat yang kedua itu dianggap rokaat yang pertama nantinya. Ya kalau sholat duhur ya tinggal ditambahi lagi tiga. Karena rokaat yang pertama kelupaan salah satu rukun sholat. Selain takbiratul ihram. Kemudian keadaan yang kedua, wa illam yasil ila makanihi min ar-raka'ah allati taliha wajaba alaihi ruju' ila mahalli ruknil matruk wa atabihi bihi ba'dahu. Jika ia belum sampai pada tempat rukun yang ditinggalkan. Jadi katakanlah tadi dia lupa sujud yang kedua. Sebelum dia sampai kepada rokat yang kedua itu, baru naik rokat yang kedua ingat. Dia hendaknya kembali. Hendaknya kembali, sujud, kemudian melanjutkan lagi. Artinya belum pada posisi yang sama gitu loh. Lupa sujud yang kedua. Ingat ketika baru bangun rokat yang kedua. Saya tadi belum rokat sujud yang kedua. Segera turun dia. Kembali ke sujud yang kedua. Padahal rokat yang pertama yang lupa. Jadi kalau ia belum sampai pada tempat rukun yang ia tinggalkan pada rakaat selanjutnya, maka ia harus kembali ke tempat rukun yang ia tinggalkan lalu mengerjakan rukun tersebut dan melanjutkan sholatnya. Dalam dua keadaan ini, sujud sahwi setelah salam. Ini memang ilmu ini butuh praktek, tidak bisa untuk diceramahkan tok ini ya. Insya Allah, insya Allah ya Bukan hanya kalian yang notabene ustadz-ustadz saya atau lainnya kadang-kadang eh, karena jarang melaksanakan ini atau kadang-kadang lupa ini di mana letaknya. Jadi saya maklumi kalau kalian bingung juga, waduh ini sebelum salam atau setelah salam. Ini ilmu yang membutuhkan praktek. Talib al-jami, eh, talib ma'ahad misalkan yang belajar bahasa Arab. Ketika dia tidak menggunakan bahasanya, walaupun insya Allah belajar sampai 8 tahun, 10 tahun, dia pasif, dia tidak akan bisa ngomong, dia tidak akan aktif. Akhirnya membutuhkan ilmu yang membutuhkan praktek. Sama dengan ini, kalau kita lu tidak praktekkan atau tidak, ya bukan kemudian sengaja lupa, tidak ya. Artinya ini kan jarang kita lakukan gitu loh. Sama sebagaimana sholat tulis istisqa yang jarang dilakukan. Mungkin kadang-kadang seorang ustadz ketika mau sholat istiqomah mungkin baca lagi dia. Oh saya baca dulu, lupa apa tata caranya. Karena apa? Itu bukan tiap tiap hari atau rutin. Sholatul khusuf, sholatul khusuf. Kadang-kadang lupa kita. Mengapa? Karena ini adalah suatu hal yang insidentil. Yang jarang sekali untuk dilakukan. Ya sama dengan sujud sahwi ini. Namun ini adalah ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Ketika kita sholat, bagaimana kita mesti melakukan, apa yang mesti kita lakukan, kita harus tahu. Kita harus pelajari. Ya insya Allah pelan-pelan direnungkan. Sekali lagi pembahasan Sujud sahwi ini tidak cukup dengan satu sesi kayak begini ini. Makanya ketika saya lihat judulnya tilawah dan sahwi. Masya Allah. Sudah tidak apa-apa sudah. Makanya ini ada ringkasan ini mungkin bisa membantu dibaca, diulang-ulang. Tinggal nanti di di di segeralah. Saya lihat ini sangat jelas sekali insya Allah. Jadi dalam dua keadaan yang ketiga ini, pada poin yang ketiga dua keadaan itu sujud sahwinya setelah salam. Yang keempat, fisyakki fis sholat ragu dalam sholat. Ida syakka fi adadi rakaat hal sholat rakaat ini am salasan au salasan fala yakhlu min halain. Jika dia ragu dalam sholat, apakah sudah sholat dua rakaat atau tiga rakaat? Maka ada dua kemungkinan. Al-halatul ula an yatarajjaha an yatarajjaha indahu ahadul amrayni fay'mal birrajih wa yutimmu alaihi salatahu summa yusallim jika ia lebih condong, maksudnya ada kecondongan. Jadi dia ragu akan sholatnya, apakah dua atau tiga. Tapi dia ada kecondongan, oh ini eh, yang lebih kuat adalah tiga, maka dia kembali kepada kondisinya itu atau dia mengamalkan dengan apa yang kuat di hatinya tadi itu. Kemudian dia sempurnakan sholatnya dan salam. Sujud sahwinya setelah salam. Seorang sholat isya katakanlah. Aduh saya ini sudah rokaat yang ketiga atau keempat. Namun dia kuat ini yang keempat ini. Ada eh, apa namanya? Rojih ada, ada ada sesuatu yang merojihkan yang menguatkan bahwa ini dia yang keempat. Maka lanjutkan sudah. Oh, rokaat yang keempat dilanjutkan salam kemudian sujud sahwi setelah salam. Jadi ragu namun ada ada apa ya sesuatu yang menguatkannya gitu Kenapa? Ingat-ingat dikit. <laughs> Ala kulin, mungkin kalau kita bisa paham lah insya Allah ketika oh ini saya yakin demikian. Tapi kalau ragu dan bimbang, waduh, saya bimbang sekali, tidak tahu apakah dua atau tiga, apakah tiga atau empat, bimbang sama, balance antara ini dan ininya sama. Maka dia berpatokan pada yang kecil. Jadi beda ya keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua ini. Keadaan yang pertama tadi keraguan namun ada sesuatu yang menguatkannya, ada sesuatu yang yang merojihkannya. Ada perasaan oh ini saya begini, saya sekian, lebih kuat. Tapi kalau yang kedua, bimbang tidak ada kecondongan dalam dua kondisi itu. Dua, tiga atau empat ya. Tidak ada kecondongan sama sekali. Maka ketika itu mengambil posisi yang kecil. Kalau antara dua, tiga, dijadikan, diambil yang dua. Kalau antara tiga dengan empat, diambil yang tiga. Allah ya yatagajjaha indahu ahadul amrain fa innahu yabni 'ala yakin wahwal huwa Summa yatimmu alaih. Jika bimbang tidak ada tidak condong pada salah satu kondisi ya, maka ia amalkan yang yakin yang pasti yaitu rakaat yang kecil. Dalam hal ini ya, dalam hal ini dianggap dua rakaat. Ini misalkan ya, ini dalam hal ini anggap saja ia bagus sholat dua rakaat. Maksudnya ini bimbang antara dua atau tiga gitu ya. Ini ketikan ini uh, asli saya tidak ada apa? Saya tidak mengeditnya, cuma ngatur ketika ngeprint saja. Jadi antara dua dengan tiga misalkan dia bimbang, ya sudah jadikan dua. Sujudnya qoblas salam, sujud sahwi sebelum salam. Keadaan yang kelima dan yang terakhir dan nanti tolong dibaca sendiri aja lah insyaallah ini. <laughs> Yaqulu Syekh fi tarkit tasyahudil awal. Jika ia meninggalkan salah satu kewajiban salat seperti meninggalkan tasyahud awal. Nah, ini banyak banyak terjadi. Kewajiban-kewajiban salat di antaranya adalah sujud atau tahiyat awal, tahiyat awal, afwan, tahiyat awal. Dan di antara kewajiban-kewajiban salat adalah mengucapkan subhan ketika ruku, subhanarabbiyal a'la ketika sujud. Kemudian baca doa Rabbi Firli ketika duduk di antara sujud. Ini termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Makanya tidak boleh ditinggalkan itu bacaan-bacaan itu. Wajib kita untuk mempelajarinya. Ketika sujud bukan diem saja. Tidak boleh. Ketika minimal kita membaca itu yang hati kita bukan diem ya, kita gerakkan mulut kita. Ya jangan sampai keras mengganggu sebelahnya kalau sholat e, ketika jadi makmum, ketika jadi dengan e, yang lain ya. Jangan sampai mengganggu. Pokoknya yang sekiranya dia mendengar dirinya sendiri itu ya. Ada ada gerakan mulutnya. Adapun diem saja adalah ya, sih. Tidak sah sholatnya. Ulama mengatakan hal ini tidak dibolehkan dan tidak sah. Diam saja. Tidak ada menggerakkan ininya sama sekali. Adalah. Jadi jika yang meninggalkan salah satu kewajiban sholat, misalkan tasyahud awal, atau lupa membaca subhanallah bil ala, subhanallah bil azim. Yaqulu syekh, ada tiga keadaan di sini. Yang pertama, Illam yadhkur illa ba'da an istatamma qa'iman fa innahu yastamiru fi salatihi wa la yarji' Jika seorang meninggalkan atau lupa ya, lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Dan dia ingatnya itu pada rakaat yang selanjutnya sudah berdiri tegak. Sudah tegak berdiri ini alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sudah baca masuk Al-Fatihah. Maka dia lanjutkan, jangan duduk. Dia lanjutkan. Fa inna istatamma qa'iman, fa in istatamma qa'iman, fa in yastamiru fi salati wa la Jadi ketika ia ingat setelah berpindah dari gerakan kuku selanjutnya, Rakaat yang ketiga misalkan tegak berdiri, maka ia lanjutkan sholatnya dan tidak kembali duduk untuk tasyahud. Namun nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Yasjud li sahwi qabla salam. Indaka wa ba'da nuhubihi wa qabla an yastimma iman. Ini keadaan yang kedua. Jika dia ingat ketika hendak bangun namun belum tegak, belum tegak berdiri ya, Allah belum tegak. Ingat, saya tadi belum tasyahud awal. Balik lagi. Maka ya kembali duduk untuk tasyahud. Bisa digambarkan ya, paham misalnya Kalau yang pertama tadi sudah tegak sudah. Alamin. Kalau yang kedua ini belum tegak, ingat. Oh, saya tadi belum. Atau diingatkan, subhanallah. Langsung sujud, langsung duduk. Duduk tasyahud awal wa yajlis wa yatasyahhad wa yukammil salatah. Jadi dia duduk tasyahud tetap nanti sujud sahwi sebelum salam. Yasjud li sahwi qabla salam. Indak aga qabla an fa khidaihi an saqihi fa innahu yastaqiru jalisan wa yatashahhad thumma yukammil salatahu wala yasud disahwi li'annahu lam yahsul minhu ziyadatun wala naqs. Jika ia ingat sebelum bangkit sebelum bangkit sebelum kedua pahanya diangkat jadi gambarannya ya pokoknya kalau tadi sudah berdiri yang kedua, ketiga ini dia lupa tahiyat awal tapi dia baru bangun gini pahanya ini masih belum bangkit ya. Pahanya ini masih posisi lututnya masih posisi di lantai. Dia ingat begitu, langsung dia duduk. Maka ia tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi karena tidak ada yang lupa karena gerakannya baru tidak perlu sujud sahwi. Wala yasjud lisahwi li'annahu lam yahsul minhu ziyadatun wala naqsun karena dia tidak pada dasarnya kan belum ada tambahan atau kekurangan. Masalah sujud sahwi ini wajib bagi kita atau hendaknya setiap muslim muslimah untuk membacanya, mempelajarinya karena ini penting untuk kesempurnaan sholat kita atau iya kesempurnaan sholat kita. Jadi ini beberapa hal tentang sujud sahwi. Jadi pada kesempatan ini tadi kita telah jelaskan tentang sujud tilawah dan sujud sahwi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan insya Allah eh, beberapa hal yang belum disampaikan bisa nanti dibaca, dibaca atau ditanyakan eh, akan apa-apa mungkin yang terlewatkan. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf sebelumnya. Satu saja. Satu saja karena waktunya Jumat ini. persiapan untuk Waduh, saya bilang satu, ini ada satu, ini ada satu, ada satu, jadi tiga nanti. Ini dua lagi, bukan satu lagi ini. Dua aja sudah ya. Enam. Tayyib. Soal yang pertama, ketika imam tidak sujud sahwi, apakah makmumnya sujud sahwi? Bagus. Ada pembahasan di sini yang ditanya oleh Syekh Ibnu Saimin sebetulnya lupa saya. Nah, ayo, soal yang kedua. Sujud sahwi yang setelah salam apakah? Tayyib. Maksudnya ketika kita Eh, berpindah dari sujud satu ke sujud satunya? Oh iya. Tayyib. Jadi mengenai soal yang pertama, apakah ketika mak imam tidak sujud sahwi, kemudian makmum sujud sahwi? Al-jawab la, tidak. Karena innama imam imamu utama bihi. Imam dijadikan untuk eh, kita kita mengikuti imam untuk kita Imam dijadikan untuk diikuti ya. Tinggal dijelaskan, diberi ilmu, penjelasan tentang hal ini. Kalau dia menerima alan usalan, kalau tidak ya tinggal dan di, dijelaskan aja. Intinya kita makmum tidak sujud sahwi sendiri gitu loh. Enam. Yang kedua, apakah takbir setelah ketika sujud sahwi setelah salam apakah takbir? Naam, takbir. Ini ada dua soal lagi. Sujud tilawah pada saat sholat fardu bagaimana hukumnya sujud tilawah dilakukan imam pada sholat fardu? Sudah jelas. Sujud tilawah. Baik itu sholat fardu atau sholat nafilah. Sholat nafilah atau sholat sunnah ya. atau sholat sunnah sendirian misalkan atau sholat sunnah eh, terawih ya, qiyamul lail. Kemudian melewati baca surat al-alaq. Kemudian dia sujud Ya kita ikut. Kalau kita makmum, imam sujud, kita ikut sujud. Tapi kalau imam tidak sujud tilawah, kita jangan sujud sendiri. Inna majuilal imamu liyutamma Kalau kita sholat sendirian, sholat nafilah, membaca ayat sajdah, ya kita sujud. Diutamakan untuk sujud. Tapi kalau kita tinggalkan sujud tilawah tadi, juga tidak mengapa. Sholat fardu, sama juga demikian. Sholat fardu, baik itu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Apabila kita melewati sujud tilawah, dianjurkan untuk sujud. Lebih utama untuk sujud. Tapi kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Yang kedua, soal yang kedua, semisal tertinggal rukun pada rukuk, selanjutnya ingat pada sujud pertama. Apakah sah untuk melanjutkan sholat hingga menyelesaikan rokaat tersebut atau bagaimana. Jadi dia ini ingat, dia meninggalkan ruku ya. Dan ingat ketika sujud. Anggaplah sujud pertama katakanlah. Kalau dia masih memungkinkan untuk kembali-kembali. Karena masih belum rokaat yang sesudahnya. Dia kembali. Kembali dan menyempurnakan menyempurnakan sholatnya pada rakaat yang itu. Selanjutnya sujud sahwinya di mana? Nah, dibuka lagi kamusnya. Itu keadaan yang keberapa itu? Keadaan yang ketiga ya. Baik, sujud pada salam. Nah ini aja kita belum meninggalkan tempat ini sudah lupa kan. Buka kamus lagi, buka kamus lagi. Nah, karena ini ilmu ini membutuhkan praktek. Ilmu yang membutuhkan praktek. Apalagi nanti ilmu waris nanti akan dibahas. Waduh kalau kita tidak dipraktekkan lupa semua sudah. Jadi kembali kepada rukuk tadi dan dilanjutkan. Karena dia belum bukan pada rokaat yang kedua ya. Dia bukan pada rokaat yang kedua. Dan ini rukun yang ditinggalkan. Dia kembali kepada rukuk tadi. Kemudian dia sujud. Bangun dari sujud. Sujud lagi. Dilanjutkan sebagaimana biasa. Sujudnya as-sahwi ba'da salam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Uh, kurang lebihnya saya mo mohon maaf dan kewajiban kita selaku muslim muslimah mukmin mukminah untuk mempelajari hal-hal yang wajib kita ketahui. Sebagaimana tentang sholat ini, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Termasuk sujud sahwi ini adalah kewajiban kita untuk mempelajarinya. Karena kesempurnaan sholat kita tidak akan e, betul. apalagi kalau kita ada kelupaan e, salah satu rukun ataupun kewajiban dari sholat.